Dan saya lihat tadi malam ternyata pembahasan di Tuhfatul Arus kita memasuki pembahasan yang perlu waktu agak panjang. Yaitu pembahasan tentang hukum emas. Yaitu pembahasan tentang khidbah yang diantaranya saling memberikan hadiah emas, cincin emas, Lalu dibahas tentang bagaimana hukum memakai cincin emas bagi laki-laki dan juga memakai perhiasan emas bagi wanita. Karena di kitab Tuhfatul Arus itu tidak dibolehkan Perempuan juga tidak dibolehkan memakai emas yang melingkar. Namun pendapat itu ditentang oleh para ulama sehingga perlu pembahasan agak panjang. Hadis-hadis yang dibawa oleh mereka yang tidak membolehkan dan hadis-hadis yang dibawa oleh mereka yang membolehkan kemudian kesimpulannya. Jadi perlu waktu agak panjang. Insya Allah pada waktu berikutnya saja. Pada pagi hari ini kita tetap seperti biasa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berat, mas, sudah masuk di periode Madinah yang lalu tentang pembangunan masjid dan juga adzan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang al muakha bainal muhajirin wal anfar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini Syekh Safiur Rahman al mubarakuri hafizahullah taala Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal anfar, persaudaraan antara muhajirin dan anfar. yaitu setelah masuk di Madinah di antara yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin orang-orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, Al-Ansor orang-orang Madinah yang menolong saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Dipersaudarakan. Karena min sajayal ansor wa karomihim annahum kanu yatanafasuna fi inzalil muhajirin wastidafatihim fi buyutihim bahwasanya di antara sifat baik dan kedermawanan orang-orang Ansor mereka berlomba-lomba untuk menyambut orang-orang Muhajirin dan menjamu mereka di rumah mereka masing-masing. Jadi ini diantara sifat baik dan kedermawanan orang-orang Ansor. Ketika kedatangan tamu orang-orang muhajirin, mereka berlomba-lomba untuk menyambut kedatangan orang muhajirin Berlomba-lomba untuk menjamu orang-orang muhajirin di rumah mereka Ini diantara sifat baik dan kemuliaan atau kedermawanan orang-orang Ansor dan mereka sangat terkenal dalam hal itu. Wa kanu kama qala Allah taala anhum dan mereka orang-orang Ansor sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka Allah menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an yaitu firman-Nya walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Ayat ini pujian kepada Ansor. Orang Ansor itu jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak sekali. Dan ini pujian kepada orang-orang Ansor secara umum. Maka dari itu kalau ada kelompok yang membenci sahabat, mencacat sahabat, maka mereka secara terang-terangan menentang ayat ini yaitu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 9 Al-Hasyr ayat 9 Ayat ini berkisah tentang orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang menolong saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin dan bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri padahal mereka butuh. Jadi orang Ansar padahal membutuhkan tapi mereka lebih milih saudaranya daripada diri mereka sendiri. Kalau kita baca tafsir ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan banyak riwayat di antaranya riwayat tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang ini lapar, ingin makan. Namun saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ansar bilang ya Rasulullah biar saya menjamu dia. Oleh Rasulullah dipersilahkan akan ya kamu berangkat bersama-sama dia. Kemudian dia datang ke rumahnya dan tanya kepada istrinya ada makanan apa di rumah. Kata istrinya tidak ada makanan kecuali punya anak-anak Jadi untuk mereka saja tidak ada Kecuali untuk anak-anaknya saja Tapi karena ini tamu Rasulullah wasallam, Maka sahabat ini bilang kepada istrinya Kalau gitu anak-anak nanti kamu tidurkan saja Kalau minta makan kamu tidurkan Sementara makanan yang ada untuk mereka Kita menjamu sahabat ini Kita menjamu tamu ini Nanti kita padamkan lampu sehingga dia tidak tahu bahwa kita tidak makan dan kita pura-pura ikut makan bersama-sama dia. Walaupun nanti malam kita harus berlapar-lapar. Allahu Akbar. Inilah tafsiran ayat ini. Jadi padahal mereka membutuhkan, mereka lapar, anaknya lapar, tapi karena ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih diutamakan tamunya dari kalangan muhajirin daripada diri mereka. Keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Laqad ajiba rabbuka rabbukuma min fi'likuma tilkal lailah." Kama atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah merasa ta'aj Allah ta'ajub dengan perbuatanmu berdua kepada tamumu semalam. Jadi Allah ta'ajub artinya Allah benar-benar senang. Allah Ta'ajub ya sifatnya Allah. Sifatnya Allah sifat ta'ajub yang tidak sama dengan sifat manusia. Dengan perbuatan mereka yang sangat dermawan. Inilah ikhwan wa akhwati rahimahumullah yang disebut dengan al-mu'afah, persaudaraan. Thumma zatan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Hadal hubba wal ithara quwwatan bi'abdil mu'afah bainahum wa bainal muhajirin. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambah lagi perasaan cinta ini dan perasaan mengutamakan temannya ditambah kuat lagi dengan mengikat persaudaraan antara orang-orang Ansar dengan Muhajirin. Dipersaudarakan. Bagaimana bentuk persaudaraannya? ala kulla ansari wa nazilahu akhwaini. Itu Rasulullah menjadikan orang Ansar penduduk Madinah dan tamunya dari Ansar sebagai saudara. Dia menjadi saudara. Seperti saudara senasab. Bahkan mula-mula lebih utama dari saudara senasab. Itu saudaranya. Wa kanu tis'ina rajulan nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Mereka berjumlah 90 orang sebagian dari muhajirin dan sebagian lagi dari ansor separuh-separuh. Fa'akha bainahum alal muasa. Lalu Rasulullah wasallam mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki. Saling memiliki ya. Bukan hanya saudara sekedar ngaku saja kamu saudara saya, tapi sama-sama memiliki. Wa annahum yatawaratuna fi ma bainahum ba'dal maut tuna zawil arham dan bahkan mereka saling mewarisi. Sementara saudara senasab tidak dapat warisan. Subhanallah ya. Jadi saling mewarisi dengan saudara orang-orang muhajirin dari orang Ansor. Saudara yang senasab malah nggak dapat. Jadi yang dapat warisannya saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi ini. Tuma nusikhat tawarud wabaki baqiyatil mu'akha. Kemudian pada waktu berikutnya sekian lama maka saling memarisin dinasah hukumnya. Tapi persaudaraannya tetap. Jadi setelah berjalan sekian lama ya, mereka sudah akrab, sudah mandiri semuanya, maka saling mewarisi dihapus hukumnya, tapi persaudaraan tetap ada. Warisan kepada yang ada hubungan nasabnya. Wa kanat qad 'uqidat fi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in dan mu'afah ini persaudaraan ini dilaksanakan di rumahnya Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi mereka semuanya. Jadi di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, ini penting ya mempersaudarakan. Karena kalau kita ini merasa bersaudara itu enak. Orang Islam kalau merasa bersaudara enak. Kita ini saudara atau bukan? Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwan. Sesama mukmin itu saudara. Al muslimu Asal muslim. Sesama muslim itu saudara. Jadi siapapun dia, pokoknya dia Islam, hukum Islam berlaku pada dia, maka dia adalah saudara kita, punya hak tidak saling membuang muka, tidak saling membelakangi, tidak membiarkan, tidak mendolimi, tidak meremehkan dan yang lain-lainnya. Orang Islam ini saudara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Matalul mu'minina nabi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalil jasadil wahid. Perumpamaan sesama mukmin dalam hal cinta, kasih sayang dan kelemah lembutan seperti satu tubuh persaudaraan. Dan di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, saling cinta karena Allah ini luar biasa. Kita ini perlu punya amalan yaitu saling cinta karena Allah. Ini amalan yang sangat agung, bukan hanya amalan dunia, tapi ini amalan akhirat kita mengenal hadis yang masyhur tentang tujuh golongan yang mereka pasti mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah warajulani tahabba ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah. Mereka kumpul karena Allah, mereka pisah pun karena Allah. Mendapat apa? mendapat naungan Allah. Ketika orang kepanasan, mandi keringat, mereka tenang, mereka sejuk, mereka damai. Saling cinta karena Allah, bukan karena hajat, bukan karena kepentingan duniawi. Kemudian dalam hadis qudsi pula Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat memanggil mereka. Hadisnya sahih. Allah mengatakan ainal mutahabbuna fi jalali. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku Pada hari ini aku berikan kepada mereka naungan Hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku Saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dalam hadis yang lainnya dikatakan Al-mutahabuna fi jalali lahum manafirum min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada Hadis sahih Orang-orang yang saling cinta karena keagungan Allah Hari ini kata Allah Aku berikan mimbar-mimbar dari cahaya Yang mana para nabi dan para syuhada ingin seperti itu Subhanallah ya Jadi orang yang saling cinta karena Allah Oleh Allah diberi apa? Mana birun min nur Mimbar-mimbar dari cahaya Maksudnya apa? Mendapat kedudukan yang sangat tinggi lagi mulia Sehingga para nabi dan para syuhada itu iri Maksudnya iri di sini itu ingin seperti mereka, ridho. Ini menunjukkan betapa keutamaan mereka, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ikhwan fillah rahimakumullah. Yang mana saling cinta sekarang ini kebanyakan bukan karena Allah lagi. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qad sarat 'ammatu mu'afatin nas 'ala amri dunya." وَذَلِكَ لَا la yufti ala ahlihim أَوْ atau dan saling cinta di antara manusia telah terjadi karena urusan dunia. Hal itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikitpun. Kebanyakan sekarang cinta karena apa? Karena dunia, karena ada perlu, ada hajat cinta. Tidak ada perlu, tidak ada hajat, tidak cinta. Kalau orang tertawa banyak temannya. Kalau orang nangis punya teman atau tidak. Ketika antum dalam keadaan senang, antum hitung teman antum, maka antum mendapatkan banyak sekali temannya. Ketika kita senang, ketika seseorang itu tertawa, kaya, mewah dan yang lain-lainnya, temannya banyak. Kalau dihitung ribuan temannya. Tapi ketika dia kena musibah, dia jatuh, dia susah, dia miskin, dia nangis, temannya berapa? Temannya bisa dihitung dengan jari. Itu pun kalau bisa dihitung. Kadang nggak bisa dihitung karena nggak ada sendirian dia. Temannya hanya Allah saja. Bagaimana diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? <clears throat> Kata-kata yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, "Ma aktaral asdiqa'a hina a'udtuhum, walakinnahum bin naibati qalilun." Ma aktaral asdiqa'a walakinnahum fin ibati qalilu. Alangkah banyaknya sahabat saya ketika saya hitung. Tapi ketika kena musibah ternyata jumlah mereka sedikit. Jadi kalau kita hitung jumlah teman kita banyak. Ketika ada musibah ternyata jumlah mereka sedikit sekali. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita nanti sebentar lagi baca ya, bagaimana cintanya orang Ansor dengan Muhajirin cinta pengorbanan segala-galanya dan kita mungkin tidak akan bisa seperti mereka. Kita hanya bisa niru sebagian dari sifat mereka. Karena zaman sekarang ini orang hanya mikir dunia saja. Betul. Zaman sekarang semuanya diukur dengan dunia. Yang hartanya banyak berarti yang benar. Yang muridnya banyak berarti yang benar. Yang diopini dia itu sering tampil berarti dia benar yang kitabnya banyak berarti dia itu benar. Semuanya kebenaran itu bisa ditipu. Padahal benar itu adalah benar walaupun dia adalah seorang diri. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mendapatkan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Pertama-tama cinta itu landasannya bukan karena kepentingan. Kalau orang ketika diberi dia tambah cinta Ketika tidak diberi cintanya luntur, maka ini bukan cinta karena Allah, cinta karena pemberian. Cinta itu tidak bertambah karena seringnya pertemuan dan cinta tidak berkurang karena jarangnya pertemuan. Kalau sering ketemu tambah cinta, lama nggak ketemu lupa, sudah hilang cintanya. Ini bukan bukan cinta karena Allah. Berarti masih ada kepentingan dalam diri kita, nafsu kita, seneng kalau kumpul. Kalau sudah jauh lupa, karena kita merasa nggak ada yang bisa diajak ngobrol lagi. Bukan. Kalau cinta karena Allah, kita ketemu kita cinta, kita pisah pun tetap cinta. Seperti antum di Malang, kalau udah pulang masing-masing ke kotanya, ke pulaunya, tetap cinta karena Allah. Walaupun nggak ketemu sekian tahun, tapi tetap terbawa dalam doa-doa saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah yang sangat menarik yaitu malaikat oleh Allah diutus mengikuti seseorang. Sudah berjalan, berjalan, berjalan sampai di suatu desa malaikat itu datang. Malaikat tanya, malaikat menjelma jadi manusia. Aina turid, kamu mau kemana? Kata orang itu, uridu afan li fi hadhil qaryah. Saya ingin ke rumah saudaraku di desa ini. Saudara karena Allah ya, maksudnya saudara villa. Kemudian malaikat tanya, "Halaka haja au nikmatun tarbuha alai?" au kama qala. Apa kamu ada perlunya? Atau karena kamu ini ada nikmat yang kamu akan dapatkan dari dia? Kata orang itu, "La, ghayra anni ahbabtuhu fillah." Tidak ada apa-apa. Hanya hanya saja saya cinta karena Allah. Datang jauh-jauh karena cinta Karena Allah Datang jauh-jauh Kemudian malaikat mengatakan fa inni Rasulullahi ilaika bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata malaikat aku ini utusan Allah. Disuruh menyampaikan kepadamu oleh Allah bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi malaikat langsung menyampaikan, Allah oh, cinta sama kamu. Bagaimana kamu cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwan, ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah. Kalau kita punya teman satu saja saling cinta karena Allah luar biasa. Ketika kumpul saling menasehati, itu cinta karena Allah ya, saling nasehati itu namanya cinta. Kalau ada yang baik maka dia didukung, disupport supaya tetap baik terus. Kalau ada yang buruk diluruskan. Ini aku lihat seperti ini, saya dengar berita begini, bagaimana begitu, diperbaiki. Inilah cinta-cinta karena Allah, karena orang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Al mukminu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin saudaranya. Jadi di antara bukti cinta karena Allah itu seperti cermin. Ketika kita mendengar hadis ini, mukmin itu cermin saudaranya. Maka berarti kita perlu mengkaji sifatnya cermin. Bagaimana cermin itu? Kenapa Rasulullah mengatakan orang mukmin itu cermin saudaranya? Berarti cermin punya sifat yang baik. Apa sifatnya cermin? Ketika kita melihat cermin, maka cermin itu menasehati kita dengan jujur, dengan ikhlas. Ketika di tubuh kita ada sesuatu yang baik, cermin mengatakan itu baik, jangan diubah. Itu sudah baik. Kalau ada sesuatu di tubuh kita yang tidak baik, ada kotor, ada noda atau yang lain itu ada noda itu, kamu bersihkan noda itu. Itu rambutmu kurang rapi kamu luruskan, itu kancingmu belum ditutup, itu lerekan bawah perlu ditutup lagi. Jujur cermin. Ada yang baik dia bilang baik, kita disuruh istiqomah. Ada yang buruk kita dinasehati supaya memperbaiki. Dan lebih dari itu, cermin itu nggak mau bilang-bilang kepada teman-temannya. Kalau kita ada keburukan dalam diri kita, telah ngaca, antum pernah nggak lihat cermin bilang kepada temannya, "Eh, tadi itu rambutnya gini." Ya. Ada atau tidak? Enggak ada. Demikian pula orang mukmin ketika melihat kejelekan dalam diri saudaranya bukan cerita kepada orang lain, disampaikan kepada dia langsung. Allahu akbar. Itulah saling cinta karena Allah dan mereka akan bahagia, mereka masuk di firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin surat az-zukhruf al-akhilla kalau kita lihat al-akhilla dalam bahasa Arab itu artinya adalah sahabat yang paling akrab itu al-akhilla al-khulla itu di atasnya al-mahabbah mahabbah itu cinta khulla itu di atasnya lagi jadi al-akhilla sahabat yang paling akrab paling dekat paling setia nanti hari kiamat mereka menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berteman dasarnya bukan takwa, jadi musuh, rugi kita, sia-sia. Tapi kalau berteman dasarnya adalah takwa, kita untung, untung di dunia dan untung di akhirat. Antum mempunyai teman, apabila ketemu selalu saling menasehati. Dan teman yang kalau ketemu nggak pernah nasehati tapi memberi uang. Tiap ketemu beri 100 ribu tapi nggak pernah nasehati. Kalau ini ketemu dinasehati, diarahkan, diajak baik. Milih mana antum? <laughs> Ada riwayat dari salaf ya, bahwa mereka lebih senang dengan teman yang kalau ketemu menasehati daripada ketemu dengan teman yang hanya memberikan uang saja. Karena uang dimakan habis nasehati ini. Tapi ya ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, masalahnya adalah kembali kepada iman. Ya iman ini paling penting. Kalau sudah ada iman semuanya lancar, kalau nggak ada iman ya ya repot. Di sini mari kita lihat seperti apa persaudaraan orang-orang Ansor. Wa kana min hubbil ansari li ikhwanihim al-muhajirin annahum 'aradu nakhilahum 'ala an-nabiyyi صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين فأبى فقالوا إذا تكفون المؤنى ونشرككم في التمرة فقبل ذلك Di antara cinta orang-orang Ansar kepada saudara-saudara mereka orang-orang muhajirin bahwasanya orang-orang Ansar memberikan kebun kurma mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibagi antara mereka dengan saudara mereka orang muhajirin. Jadi yang punya kebun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah saya punya kebun, tolong ya Rasulullah anda bagi dua untuk saya dan saudara saya dari muhajirin. Fa'aba lalu beliau Rasulullah SAW atau orang-orang muhajirin tidak mau. Orang-orang muhajirin tidak mau nerima begitu saja. fakalu mereka mengatakan idan takfunal mu'na wa nusyrikukum fit tamra faqabila dzalik. Kata orang muhajirin kita kerjasama saja. Biar saya yang menggarap, nanti hasilnya sama-sama. Allahu Akbar. Ini adalah sifat dermawannya orang Ansor dan sifat jaga dirinya orang muhajirin. Karena kalau orang nggak punya sifat afif, sifat afaf, sifat jaga diri, begitu kena gini, wah, saya, terima, enak. Akhirnya yang kerja terus orang ansor dia hanya nerima terus. Kalau mereka nggak mau, ayo kita sama-sama kerja. Saya akan kerjakan, nanti buahnya sama-sama kita bagi. <clears throat> Kemudian, wakana Sa'ad bin Rabi' aktsarun nasi malan dan bahwasanya Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang paling banyak hartanya, kaya raya. Faqala li akhihi al-Muhajir Abdurrahman ibn Auf, iksi aqsimu mali nisfain, walim wali imra'atan, fandur a'jabahuma ilaika fasammihali utallikha, fa in qadat iddatuha fatazawwajha." Sa'ad bin Ar-Rabi, orang paling kaya, mengatakan kepada saudaranya orang Muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi, ini harta saya, saya bagi dua. Separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Dan saya punya dua istri. Maka kamu lihat, kamu nazar mana yang kamu senang, kamu sebutkan namanya, saya akan menceraikan dia kalau habis masa iddahnya kamu nikah nanti. Allahu akbar. Luar biasa ya. Inilah faedah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemersatu umat. Apa yang diomongkan beliau sami'na wa ata'na. Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, "Qala Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fi ahlika wa malik, aina suqukum?" Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkatimu dalam keluargamu dan hartamu. Mana tempatnya pasar? Jadi tidak mau menerima karena dia merasa menjaga dirinya. Saya ingin mandiri, saya ingin kerja dari tangan saya, saya ingin kerja dari keringat saya. Padahal kita yakin orang-orang Ansar tidak akan mengungkit-ungkit, tidak akan menuntut. Tapi mereka lebih menjaga diri. Mandiri itu paling enak. Mana pasarmu? Fadalluhu ala suki Bani Qainuqa faman qalaba illa wa ma'ahu fadlan min akib wa samin. Lalu mereka menunjukkan pasar Bani Koinuko. Bani Koinuko ini tempat salah satu suku Yahudi ya. Di Madinah itu ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ada tiga suku besar, Bani Koinuko, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ditunjukkan kepada pasar Bani Koinuko, Lalu beliau pun berangkat ke pasar dan tidak lama beliau sudah mendapatkan harta yang banyak. Beliau bawa makanan, akid yaitu susu kering dan juga samin. Cukup bisa mandiri. Wa ma hiya illa ayyamun hatta tasaba malan wa tazawwaja imra'atan minal ansar dan tidak lama beberapa hari saja beliau mendapatkan harta yang banyak dan beliau pun nikah sendiri dengan salah seorang wanita dari Ansar. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah persaudaraan antara muhajirin dengan orang-orang ansor. Di antara yang bisa kita ambil dari sini yaitu pertama-tama tentang keutamaan orang-orang ansor. Keutamaan orang-orang ansor karena mereka orang-orang yang dermawan dan lebih mengutamakan saudaranya dari diri mereka sendiri. Orang ansor. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian di antara kandungan kisah ini keutamaan orang-orang muhajirin. Karena mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dan menjaga kehormatan mereka. Jadi nggak nggak mau menerima begitu saja. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita hidup tidak mandiri, kita hidup dari kedermawanan orang, kita khawatir suatu saat orang itu akan mengungkit-ungkit. Dan ketika dia mengungkit-ungkit, maka ini menyakitkan. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu orang yang diberi. Atau juga kalau kita hidup dari kedermawanan orang saja, nanti kita akan punya perasaan sungkan ya kan? Kalau orang Indonesia apa? Pakai bu. Iya. Kita mau bilang gini sungkan, mau bilang gitu sungkan tidak bisa mengatakan yang benar. Paling enak mandiri, kita jadi hambanya Allah. Kita dengan enak mengatakan kebenaran, gak khawatir dengan siapapun, rezeki dari Allah, bukan dari Anda, bukan dari majikan, bukan dari siapapun. Kemudian, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, di antara kandungan kisah ini pula pentingnya saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah untuk kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula sesama kaum muslimin perlu saling bersaudara. Jadi tanpa kita melihat dia dari golongan mana ya, dari golongan mana. Kamu orang NU apa Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah saudara saya, kalau NU bukan. Oh, enggak perlu itu. Sama-sama Islamnya, saudara. Tidak usah kita lihat bajunya warna apa. Yang penting dia Islam adalah saudara kita. Mari kita bersama-sama memajukan Islam wal muslimin. Karena ada orang itu cerita, kita harus baik kepada tetangga kita. Kita harus gini. Terus oh, tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Ternyata prakteknya dia tidak baik sama tetangganya. Ketika ditanya, tetangga saya itu beda dengan saya keyakinannya. Misalnya dia dari kelompok lain, dia kelompok hmm, dia Islam atau bukan? Islam. Dia punya hak sebagai orang Islam. Kemudian, ikhwan wa akhwatillah fillah di antara kandungan kisah ini pula bahwa mula-mula di antara Muhajirin dan Ansar ada saling mewarisi setelah mati, namun hukum ini oleh Allah dinasah Tetap ada persaudaraan, saling mewarisi, tidak ada lagi. Selanjutnya, kita masuk bab yang baru lagi, kita tambahi sedikit, yaitu taksisul mujtama'il islami wal ummatil islamiyah. Membangun masyarakat islami dan umat islamiyah. Di Madinah ya, Rasulullah perlu membangun di sana ada orang Islam di sana ada orang musyrik, di sana ada orang Yahudi. Bagaimana kita bersikap kepada semuanya? Bagaimana sikap kepada orang Islam, bagaimana sikap kepada orang musyrik dan bagaimana sikap kepada Yahudi yang dia adalah ahli kitab. Ini penting. Yang kemudian dari sini timbul piagam Madinah. Jadi Islam itu kalau berkuasa, maka minoritas tidak perlu takut. Kan mereka takut kan kalau Islam berkuasa kita bakal dihabisi enggak ada. Justru ketika Islam berkuasa mereka malah dilindungi, yang penting nggak macam-macam. Di sini dikatakan kanat hadhil mu'akhatu rabtan baina fardin minal muhajirin wa baina fardin minal anfar Persaudaraan ini adalah ikatan antara pribadi muhajirin dengan pribadi dari anfar Sendiri-sendiri, masing-masing. وحيث إن المسلمين صاروا بعد اجتماعهم بالمدينة أمة مستقلة فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم التنظيم اجتماعي Karena kaum muslimin di Madinah mereka sudah berkumpul menjadi umat yang satu. Sudah ada daulah Islamiyah. Mereka bisa tersendiri. Maka mereka pun membutuhkan untuk adanya tandim ijtimai manajemen yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena kumpul orang banyak ya. Kalau sendiri-sendiri kan enak ya. Ini kumpul orang banyak, bagaimana kita bersikap? Manajemen mengatur kehidupan bermasyarakat. Wa ila ta'rifin bil wajibati wal huquqil ijtima'iyyah dan supaya diketahui hak dan kewajiban masing-masing masyarakat. Apa hak dan kewajiban mereka? wa ila ibrazin nuqat allati taj'aluhum ummatan wahidatan mustaqillatan 'anil akharin dan supaya ditampakkan yaitu poin-poin yang menjadikan mereka umat yang satu, yang tersendiri, yang terpisah dari yang lain. Jadi Rasulullah sudah bikin negara Madinah berdiri sendiri, punya aturan sendiri. Ini penting. Karena kalau negara nggak ada aturannya kacau. Negara nggak ada pemimpinnya kacau. Dan pemimpin itu ditaati atau tidak? Pemimpin ditaati. Kalau kita ngangkat pemimpin lalu kita tidak mentaati, berarti kita ini pengkhianat. Pengkhianat. Orang sudah diangkat kemudian nggak ditaati. Tentu kalau nyuruh maksiat nggak boleh taat ya. Dan itu bukan hanya pemimpin tertinggi, tapi pemimpin-pemimpin di kampung-kampung, termasuk pemimpin di masjid, takmir masjid. Ketua takmir diangkat. Lalu dia nggak ditaati, bahkan mau diberontak. Ya, nah, ini adalah pengkhianat. Karena kasihan pemimpin itu, Anda yang angkat dia, ya harus ditaati. Karena kalau pemimpin nggak ditaati, ya nggak akan jalan. Di sini diatur kehidupan itu oleh Rasulullah Muhammad SAW hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Wa kanat fil Madinati ta'ifatani ukhrayani siwal muslimin تختلفان عنهم في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعواطف والميول dan bahwasanya di Madinah ada dua kelompok lain selain orang Islam kedua kelompok itu berbeda dari orang Islam dalam akidah dalam agama dalam maslahat dalam kebutuhan dalam perasaan dan kecenderungan ada dua kelompok lain yang beda semuanya Bagaimana kita bersikap kepada mereka? Wahumul musyrikun wal yahud, mereka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Fa'aqada an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma bainal muslimina mitsaqan. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian di antara kaum muslimin sendiri. Sesama kaum muslimin ada perjanjiannya. Wa fima bainahum wa bainal musyrikin ada lagi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik secara khusus. Wa fima bainahum wa bainal yahud mitaqan akhar dan ada lagi perjanjian yang lain antara kaum muslimin dengan Yahudi. Jadi ada antara kaum muslimin dengan muslimin, antara muslimin dengan musyrikin, antara muslimin dengan Yahudi yang dikenal dengan piagam Madinah wa kataba bidzalika kitaban qarrara fihi dan beliau Rasulullah Muhammad SAW menulis satu kitab yang menetapkan beberapa poin dan insyaallah poin-poin ini dilanjutkan pada hari Ahad berikutnya. Ini piagam Madinah yang sangat terkenal yaitu cara mengatur masyarakat Islam yang di sana terdapat kemajmukan, kumpul. Jadi bukan Rasulullah datang ke Madinah Yahudi dibunuh, tidak. Tapi mereka diberi keleluasaan Boleh dagang, mereka dilindungi Namun akhirnya mereka selalu berkhianat Mereka melanggar Mereka membuat kacau Maka akhirnya mereka pun diperangi Di antara kandungan yang bisa kita ambil Dari potongan kisah ini Yaitu pentingnya kita ini manajemen dalam segala hal Termasuk dalam hidup bermasyarakat Dalam dakwah sekalipun Karena tanpa manajemen semuanya akan kacau Jalan sendiri-sendiri kaum muslimin yang membuat sekarang bercerai-berai karena mereka tidak punya pemimpin. Orang Islam siapa pemimpinnya? Pemimpin antum siapa? Kan antum ditanya bingung enggak? Pemimpin antum siapa? Imamnya antum siapa? Terus di mana? Anda orang Islam tapi nggak tahu imamnya siapa. Ini muskilah. Maka dalam Islam itu harus ada imamah, harus ada pemimpin yang kita harus membaiatnya, yang mana kalau kita mati nggak punya bayat, kita matinya mati apa? Mati bangkai jahiliyah. Man mata walisa fi unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati nggak punya bayat, maka matinya adalah mati sebagai bangkai jahiliyah. Ya inilah saya kadang sering merenung ya, umat Islam kok seperti ini, berkelahi terus, bercerai-berai, sumbernya apa? Nanti ketemunya sumbernya satu, karena kita nggak punya pemimpin. Orang Islam kalau ditanya imammu siapa? Imam Syafi'i. Ya itu kan dulu. Sekarang, sekarang kita hitungin imam kita siapa? Yang ngatur siapa? Bingung sendiri. Allahu Akbar. Ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah, berusaha dan berusaha, mudah-mudahan pertolongan Allah datang. Karena kalau kita berharap banyak sementara pemimpin nggak ada, imam nggak ada, repot. Kita lihat orang-orang Nasrani seperti apa mereka. Mereka punya pemimpin atau tidak? Mereka punya. Mereka rapi dakwahnya. Itu dari Roma dan dari Vatikan diatur semuanya. Semuanya ada uskup rapi sekali. Warisan mereka. Bagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak dikoordinir dikalahkan oleh ke kebatilan yang terkoordinir rapi. Mereka batil. Tapi mereka bisa berkuasa, mereka kuasai segalanya karena rapi sekali.